Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat beliau, para keluarga beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di bab yang ke-40, babu jaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab hadis-hadis yang berkaitan bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Imam Tirmizi memberikan judul ibadah Padahal hadis-hadis yang akan dibahas tentang bagaimana Qiyamul Lail Nabi Bukan ibadah secara umum Tetapi menyangkut bagaimana ibadah Nabi Alaihi Wasallam yang berkaitan ibadah di malam di malam hari Hadis yang pertama dari bab ini nomor 261 dari sahabat Mughirah bin Syu'bah beliau berkata Shallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tafakhat qadamah faqila lahu atatakallafu hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar qala afala akunu abdan syakura Mughirah bin Syu'bah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sampai kaki kedua beliau bengkak. Maka ditanyakan kepada beliau, apakah engkau memberatkan ini ya dan sungguh Allah telah mengampunimu dosa yang telah lalu dan juga dosa yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa sahabat ini e, mengatakan demikian karena menganggap bahwa ibadah itu dikerjakan karena untuk menghilangkan dosa. Memang benar. Maka Rasul menjawab, bukan cuma itu kita beribadah, bukan cuma hanya sekedar untuk menghilangkan dosa, tetapi afala aku nu abdan syakura. Bukankah aku adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara sebab seseorang itu beribadah kepada Allah selain dalam rangka untuk menghapuskan dosa, mencari pahala, juga karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua Hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua nomor 262, ini hadisnya sama ya. Nomor 262 dan 263. Tapi dari sahabat yang lain, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tarima qadamahu." Qala faqila lahu ataf'alu hadza? وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا Hadis yang berikutnya sama dari sahabat Abu Hurairah tapi dari jalur yang lain yang diambil oleh Imam Tirmizi. Abu Hurairah juga berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu yusalli hatta tantafikha qadamahu." yuqalu lahu ya Rasulullah taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar qala afala akunu abdan syakura kata sahabat Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu salat salat di sini adalah salat malam sampai kedua kaki beliau bengkak jadi salat malam itu kan panjang ya. Nabi membaca surah Ali Imran Al-Baqarah An-Nisa Saking panjangnya di malam hari beliau beribadah sampai kaki beliau bengkak karena lamanya berdiri. Karena lamanya berdiri. Kalian bayangkan misalnya kalau ingin mencontoh, mencoba bangun malam, kemudian pian baca surah Al-Baqarah. <laughs> Kira-kira kawan ada dulu. <laughs> Al-Baqarah dulu satu satu surah dulu. Bisa kada? Apalagi sampai Ali Imran, An-Nisa ya. Itu menunjukkan ibadah Nabi yang luar biasa. Maka ada konsekuensi, beliau adalah seorang manusia biasa. Kaki beliau bang bengkak karena lama berdiri. Kemudian maka ditanyakan kepada Rasul, "Apakah engkau mengerjakan ini dan sungguh telah datang kabar kepadamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Maka Rasul mengatakan, afala akunu abadan syakura bukankah aku adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian hadis yang 264 ya ini masih ya, tadi sama 263 kita baca juga dari sahabat Abu Hurairah juga Rasulullah SAW kata beliau yakum beliau melaksanakan qiyamul lain, Solat sampai kaki Beliau bengkak maka dikatakan kepada Rasulullah wahai Rasulullah, taf'alu hadza engkau mengerjakan ini dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampunimu dosa yang telah lalu dan juga akan datang. Maka Rasul mengatakan afala akunu abdan syakura. Hadis nomor 264 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Ummul Mukminin ditanya oleh seorang tabi'in yang bernama Aswad bin Yazid. Tabi'in ini bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Maka Aisyah menjawab, "Kana yanamu awwalal laili tsumma yaqum, fa idza kana as sahar autar tsumma ata firasyahu fa idza kana lahu hajah alamma bi ahlihi, fa idza sami'al adzan wasaba, fa in kana junuban afadhu alaihi minal ma'." wa illa tawaddaa wa kharaja ila sholah Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita sampai di hadis ini nomor 264 ya. Ketika seorang tabi'in Aswad bin Yazid bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah pun menceritakan bagaimana qiyamul lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan, kana yanamu awwalal laili tsumma Jadi beliau tidur di awal malam kemudian bah bangun. Jadi beliau guring dulu, setelah guring baru bah bangun. Maka nah bangun di sini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nanti dirincikan lagi oleh Syekh Abdul Razak. Maka jika sampai waktu sahur, maka beliau melaksanakan salat witir. Nah, berarti Rasul mengerjakan witir setelah kiamul kiamul lain. Kemudian beliau mendatangi kasurnya. Ya, setelah beliau salat witir lalu Rasul menuju ke tempat tidur beliau. Maka jika beliau memiliki hajat hajat kepada istri beliau setelah salat witir tadi, maka Rasul mendekati istrinya. Maksudnya untuk berhubungan badan di waktu kapan? Waktu sah sahur. Maka jika Rasul mendengar azan lalu Rasul wasaba ya. Wasaba di sini diterjemahkan dengan melompat bukan melompat ya. Maksudnya adalah bangkit dengan semangat Koma binasyatin kawiyin. ya. Yaitu dengan ketika beliau mendengar azan maka Rasul bangkit dengan semangat atau berdiri dengan semangat. Maka jika beliau dalam keadaan junub, kan tadi kalau beliau ingin maka beliau mendatangi atau berhubungan badan dengan istri beliau. Dan jika junub, maka Rasul mengguyurkan badannya dari air atau dari sebagian air. Ketika beliau junub, otomatis beliau mandi ju, junub. Nah, jika beliau tidak junub, maka beliau cukup berwudu dan keluar untuk so, untuk salat. Di sini kan disebutkan bagaimana sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala kiamul lail. Nah, di sini Aisyah afwan. Di sini hadis ini menunjukkan bagaimana seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in sangat semangat mencari bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih di malam hari. Karena mereka tidak tahu bagaimana ibadah Nabi di malam hari. Kenapa? Karena beliau salatnya di mana? Di rumah. Jadi para sahabat itu atau para tabi'in Ketika mereka ingin tahu bagaimana ibadah Nabi di malam hari, maka mereka bertanya kepada siapa? Istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Atau seperti nanti yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, nginap di rumah Nabi. Karena Maimunah adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Nah, itu saking semangatnya para sahabat nginap di rumah Nabi. Nginap bukan hanya sekedar menginap, untuk melihat bagaimana ibadah Nabi di malam hal. Itu nanti disebutkan oleh hadis berikutnya bagaimana semangatnya Abdullah bin Abbas dalam mencari tahu bagaimana ibadah Nabi di malam di malam hari nginap di rumah Nabi karena istri Nabi Maimunah adalah bibi beliau. Jadi di sini pertanyaan Aswad bin Yazid tentang sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilandasi semangatnya generasi salafus soleh. Semoga Allah merahmati mereka dalam rangka mencari, mengetahui bagaimana sholat Nabi di malam hari. Karena mengikuti Nabi itu terhenti atas mengenal petunjuk Nabi. Karena kita tidak mungkin bisa mengikuti Nabi kecuali kita harus tahu bagaimana petunjuk nah, Nabi. Nah, bisa kita membuat sendiri, nggak bisa. Ingin mengikuti Nabi maka harus tahu bagaimana petunjuk Nabi yang benar. Ingin tahu bagaimana ibadah Nabi di malam hari, otomatis bertanya kepada orang yang tahu. Dalam masalah ini tentu para istri Nabi yang paling tak tahu karena mereka tinggal bersama Nabi siang dan dan malam. Aisyah di sini mengatakan bagi ketika ditanya kana yanamu awwalal laili beliau tidur di awal malam. Kata Syekh mengatakan ia badau awwalal laili minal ghurub lakinnal murada bihi huna ma ba'da salatil isya. Rasul memulai awal malam yaitu dengan tidur afwan. Ya bada'u awalul laili minal ghurub. Awal malam itu mulainya dari tenggelam matahari. Secara umum bahwa awal malam itu dimulai dari tenggelam matahari. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan itu, tetapi adalah waktunya setelah sholat isya. Kenapa? Karena Nabi tidak suka tidur sebelum sholat isya. Berarti tidur maksud tidur yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum Isya dan membenci bergadang setelah Isya. Maka Rasul tidurnya setelah sholat Isya kalau tidak ada maslahat beliau tidur lang langsung setelah sholat Isya. Makannya kapan? Makannya sebelum Isya ya. Kemudian Nah setelah beliau malam eh, Setelah beliau tidur di awal malam yaitu setelah sholat isya thumma yakum kemudian beliau bah, bangun dalam rangka qiyamul lail wa hadzal qiyam yakunu ba'da muntasafil lail dan bangkitnya nabi untuk melaksanakan qiyamul lail ini setelah pertengahan ma malam pertengahan malam sebagaimana hadis yang datang dari sahih al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhumah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Ahabbus salati ilallah salatu Daud alaihi salam, wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud." Wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi kata Rasulullah SAW, salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salat Nabi Daud. Kan yang kita tahu yang paling dicintai puasa-puasa Nabi Daud. Ternyata sholat yang paling Allah cintai adalah sholatnya Nabi Daud. Tapi sholat ma malam. Jadi sholat di sini maksudnya sholat malam. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Nah, bagaimana sholatnya Nabi Daud? Wakana iana munisfal lail. Beliau tidur sampai pertengahan ma malam dan bangkit di sepertiga malam dan tidur lagi di seperenam malam. Nanti kita jelaskan lagi. Jadi beliau tidur dulu sampai sepertengah ma malam. Kemudian baru beliau sepertiganya beribadah kepada Allah qiyamul lail. Kemudian seperenam malam beliau tidur lagi. Nah, jadi beliau membagi malam itu enam eh enam bagian beliau membagi malam enam bagian. Tiga pertama tidur, kemudian tiga dan eh, empat dan lima beliau beribadah, bagian yang keenam beliau tidurlah lagi. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud, yaitu berpuasa sehari dan berbuka sah sehari. Nah, di sini menunjukkan bahwa fajaz fajaz fajazza'al laila sitata asdas. Maka Nabi Daud membagi malam enam bagian. Membagi malam enam bagian. Kemudian tiga dari tiga dari enam bagian ini beliau tidur. Berarti tiga bagian berapa pak? Setengah kan? Maka beliau setengahnya ti, tidur. Kemudian beliau bangkit lagi untuk beribadah kepada Allah empat dan kelima dari bagian yang keenam. Kemudian beliau tidur di bagian keenam terakhir. Kenapa demikian tidur? Karena itu lebih semangat untuk sholat suh, subuh. Jadi tidur, beribadah. Tidur lagi, kemudian beribadah lagi. Nah kan tadi, apa namanya, ini menunjukkan bahwa sholat malamnya eh, Nabiullah Daud dan juga dipraktekkan oleh Rasulullah adalah eh, yaitu malam itu dibagi menjadi enam bagian. Anggap malah kita menganggap bahwa sholat Isya itu setengah delapan Sedangkan sholat subuh setengah lima Berarti berapa jam itu Abu Akila? Antar setengah delapan sampai setengah lima Berapa jam? Sembilan jam ya Setengah setengah sembilan, setengah sepuluh, setengah sebelas, setengah dua belas, setengah satu Setengah dua, setengah tiga, setengah empat, setengah lima Berarti sembilan jam Sembilan bagi enam berapa? satu jam setengah. Satu jam setengah. Kita bagi dua dulu. Sembilan jam kan pertengahan malam. Dibagi dua. Berapa sembilan jam bagi dua? Empat jam setengah. Berarti jam dua belas. Empat jam setengah dari setengah delapan. Empat jam setengah jam dua belas. Nah maka guring sampai jam dua belas. Baru beribadah kepada Allah dua kan eh, berarti satu bagiannya berapa? Satu jam setengah. Berarti beliau beribadah berapa? Tiga jam. Menyisakan satu bagian terakhir yaitu satu jam setengah. Nah dua jam ini dari jam 12 jam berapa? Sampai jam 3. Setelah beribadah kepada Allah dari jam 12 sampai jam 3 beliau tidur. Berarti jam 3 sampai jam setengah 5. Istirahat lagi. Jadi beliau beribadah kepada Allah seandainya setengah lapan isanya, setengah lima subuhnya. Maka beliau beribadah di sepertiga malam dari jam 12 sampai jam 3. Sampai jam 3. Kemudian faida kana minas sahar autar. Kata Aisyah, jika beliau di waktu sahur maka beliau berwitir. Nah, waktu sahur ini adalah waktu dari bagian terakhir antara jam 3 sampai jam setengah empat Afwan eh, setengah lima Jadi kalau ketika beliau tidur Kemudian ada waktu witir sepuluh menit kah, setengah jam Kan beliau istirahat dulu Kemudian ketika ada setengah jam dari waktu witir tersisa Maka beliau sholat wi, witir Jadi ada istirahat dulu sebelumnya Setelah beliau beribadah di malam hari Antara subuh ada istirahat Nah setelah bangun dari istirahat tadi Kemudian beliau ingin mendatangi setelah witir beliau ingin mendatangi uh, apa namanya keluarganya, istrinya karena ada hajat, maka beliau mendatanginya. Kemudian tatkala beliau mendengar azan, maka beliau bangkit untuk melaksanakan sholat su subuh. Nah, ini diantara apa namanya manfaat uh, beliau Sholat sebagaimana sholatnya Nabi Daud alaihissalam di malam hari karena ketika beliau beribadah kepada Allah, kemudian istirahat lagi, maka sholat subuhnya juga akan sema semangat, masih bisa fokus karena ada is istirahatnya. Iya. Kan coba pian bayangkan misalnya ketika 10 terakhir bulan Ramadan. Kan itu disuruh kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ter tersebut. Ketika tidak ada tidurnya misalnya, maka subuhnya bisa <laughs> bisa apa pian? Bisa ngantuk kan ya? ketika subuhnya bisa ngan, ngantuk. Nah itu. Tapi ketika ada seling antara ibadah dengan subuh, ada istirahatnya, maka akan sema, semangat. Nah, tentang faidah bagaimana Nabi Daud alaihissalam membagi salat malamnya ini ya. Ada beberapa faidah yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di Fathul Bari tentang Eh, Nabi Daud alaihissalam membagi malamnya enam malam sehingga boleh beribadah kepada tidur dulu beribadah kepada Allah kemudian istirahatlah lagi. Ada beberapa faidah yang bisa kita ambil yang disebutkan oleh Al Hafidh Ibn Hajar beliau mengutip perkataan dari seorang ulama yang bernama Al Muhallab. Kata Al Imam Al Muhallab di antara faedahnya adalah lebih ringan untuk fisik. Satu lebih ringan untuk fisik sehingga tidak bosan, sehingga tidak timbul boh bosan. Dan sudah kita pelajari sebelumnya bahwa Rasul tidak boh bosan. Tetapi tatkala kita mencontoh bagaimana ibadah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antara tujuannya adalah agar tidak boh, bosan. Beliau membagi apa enam bagian, kemudian setengahnya tidur, kemudian dua bagian setelahnya beribadah, bagian terakhir beliau is istirahat. Kemudian yang kedua, di antara faedahnya adalah ada waktu untuk istirahat badan. Ada waktu untuk istirahat badan Itu dari tadi dari jam 3 sampai setengah 5. Karena Rasulullah tidur lagi setelah kiamul lail, berbeda dengan orang yang bergadang semalaman. Bisa subuhnya tidak fokus, tidak apa namanya eh, tidak bisa khusyuk ya karena sangat sangat mengantuk misalnya. Kemudian yang ketiga, di antara keutamannya juga adalah menyiapkan tenaga untuk sholat subuh. Menyiapkan tenaga untuk sholat subuh. Ya, ini karena kan kiamulail adalah sunnah, sedangkan sholat subuh adalah wa wajib. Itu untuk menyiapkan tenaga untuk sholat subuh, zikir pagi dan petang, dengan semangat tidak lemah. Yang keempat, ya, di antara uh, keutamaan solat malam dengan dibagi enam bagian tadi lebih menjaga amal dari kondisi ria, lebih menjaga amal amalan dari sifat ri, ria. Alasannya adalah karena orang yang tidur di seperenam malam terakhir dari jam 3 sampai setengah 5 orang melihatnya beliau baru bangun dan wajahnya tidak terlihat bu, pucat karena bangun dari ti, tidur. Berbeda kalau seandainya semalaman rasa rasa uyuh benar malam. Oh ini tahajud ya orang. <laughs> Jadi lebih menjaga apa? hati dari penyakit ri, ria. Kan ria itu ya, bagaimana ibadah kita sebanyak apapun, secapek apapun kalau ria maka akan hi, hilang pahalanya. Betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil bahkan hilang karena ni niat. Dan betapa besar dan betapa afwan betapa banyak ibadah yang remeh yang ringan menjadi besar karena ni niat. Contoh haji misalnya, ibadah yang besar, capek, uyuh, fisik terkuras, harta juga habis. Tapi suka berfoto-foto misalnya dikit-dikit foto. Berdoa di depan Ka'bah foto hendak cium ajar Aswad foto, hendak ke Masjid Nabawi foto. Memang kita nggak boleh menuduh hati orang ini yang nggak boleh. Tetapi kita sebagai pelaku maka harus berhati-hati. Kenapa? Karena foto bisa menjadi media untuk ri riya. Akibatnya, masya Allah, pian haji luar biasa ibadahnya, terkuras tenaga, terkuras energi macam-macam. Kemudian harta juga habis banyak, apalagi yang plus misalnya ratusan juta. Tapi karena hati, karena ria maka pahalanya bisa berkurang bahkan bisa habis sama sekali tidak ada karena niatnya yang berubah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk lebih menjaga ria karena kita ketika kita bangun kan segar ya. Tidak ada tanda-tanda keuyuh. Jadi tidak disangka orang nah ini lagi tahajudnya. Padahal orangnya begadang misalnya main game, oh, tahajud kayak ikam jar. <laughs> Padahal lagi main game. Jadi ini diantara sebagian faidah bahwa Sholat malam itu yaitu dengan membagi enam bagian tadi. Setengahnya untuk tidur, kemudian dua bagian setelahnya untuk beribadah, bagian terakhir untuk untuk is, istirahat. Nah, kemudian dan jika beliau junub kan tadi ada waktu di bagian terakhir, maka beliau sholat witir. Kemudian setelah sholat witir ketika beliau ada keperluan dengan istrinya, maka beliau berhubungan bah, badan. Lalu ketika beliau junub maka beliau mandi dan jika tidak maka beliau berwudu dan keluar untuk menuju salat dengan kondisi yang yang baik. Kemudian hadis yang berikutnya nomor 265. Berkata Imam Tirmizi ini cukup panjang. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id an Malik ibni Anas. Nah, itu ada tanda kurung hak ya. Itu adalah rumus kepanjangan dari tahwilus sanad tahwilus sanad. h itu adalah rumus cuma satu huruf kepanjangan dari tahwilus sanad, perpindahan sanad. Setelah Imam Tirmidzi menyebutkan sanadnya dari Kutaibah bin Sa'id, beliau menyebutkan sanad yang lain yang nanti ketemunya di Imam Malik, di Imam Malik. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan lagi menceritakan kepada sanad yang kedua, menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa al-Ansari Beliau berkata menceritakan kepada kami Ma'an dari Malik. Nah, jadi ketika hadis ini dari jalur Imam Malik kemudian diambil oleh dua orang. Yang pertama adalah Ma'an, yang kedua adalah Kutaybah bin Sa'id. Kutaybah bin Sa'id ini diambil oleh Imam Tirmidhi tapi Ma'an ada lagi rawi setelahnya yaitu Ishak bin Musa baru Imam Tir Tirmidhi Nah, jadi yang lebih dekat sanatnya antar Imam Tirmidzi dengan Rasulullah adalah sanat yang pertama dari guru, guru beliau Kutaibah bin Said. Adapun dari guru beliau Ishak bin Musa itu ada tambahan satu satu orang. Baru dari Imam Malik jalur ke atasnya sama sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari Malik dari Makhrumah bin Sulaiman dari Quraib dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah annahu akhbarahu annahu bata inda Maimunah wa hiya khalatuhu. Qala fattaja'tu fi ardil wisadah wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idzan tasafa al-lailu aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalil. Fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yamsahun nauma an wajhihi Thumma qara'al asyral ayatil khawati min surati Ali Imran. Thumma qama ila shannin mu'allaqin fatawadda'a minha. Fa ahsana al-wudu thumma qama yusalli qala Abdullah ibn Abbas faqumtu ila janbihi fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahul yumna ala ra'si. Thumma akhadha bi udhunil yumna fa fatalaha Fasalla rakaataini Thumma rakaataini Thumma rakaataini Thumma rakaataini Thumma rakaataini Thumma rakaataini qala ma'an sitta marrat Thumma autar Thumma toja. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis nomor berapa? 265. Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau mengkabarkan kepadanya kepada Quraib bahwasanya beliau bata. Bata maksudnya apa? Bermalam ya. Bermalam di sisi Maimunah dan Maimunah adalah khola khalatuhu, bibi beliau. Tapi bibi dari jalur ibu ya. Khalah itu dari jalur ibu. Kalau ammah dari jalur abah. Qala Abdullah bin Abbas bercerita, "Fattaja'tu fi ardil wisadah." Lalu saya berbaring di sisi uh, eh, wisada apa? bantal. Jadi eh, jadi Abdullah bin Abbas itu meletakkan kepalanya di atas bantal yang sama dengan Rasulullah dan Maimun. Jadi bertiga dalam satu bantal. Dalam satu bantal ber, bertiga. taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha dan Rasul berbaring di sisi yang panjangnya kan panjang bantal. Maka Abdullah bin Abbas kemudian Rasulullah. Fana ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Rasul tidur sampai ketika pertengahan malam atau sebelum pertengahan malam sedikit atau setelah sepertengahan malam juga dengan sedikit maka Rasul bangun maka Rasul bangun jadi ketika pertengahan malam atau sebelum sebelum tengah malam sedikit atau setelah Eh, tengah malam dengan waktu yang sedikit beliau bangun. Nah, setelah bangun apa yang dilakukan oleh Rasul? Maka Rasul memulai menyapu tidurnya dari wajahnya. Maksudnya apa? Mengusap wajah beliau dengan tangan, telapak tangan. Nah, ya. Mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Ternyata itu dipraktekkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Nawawi di Al-Minhaj ini kan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, istahabba dianjurkan untuk melakukan yang demikian. Setelah bangun tidur dengan mengusap wajah untuk menghilangkan rasa kantuk. Itu dianjurkan kata Imam An-Nawawi. Kemudian setelah beliau eh, me, apa namanya? mengusap atau menyapu wajahnya, maka Rasul membaca sepuluh ayat terakhir dari surah Ali Imran ya dari surah Ali Imran itu dari ayat 190 sampai 200 yang diawali dengan inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar ayat 190 sampai ayat 200 ini termasuk bacaan setelah bangun dari tidur usap wajah dulu kemudian baru baca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran yang dimulai dari ayat 190 sampai 200. Kemudian setelah beliau membaca 10 terakhir dari surah Ali Imran, kemudian beliau bangun untuk menuju ke air dari kantong kulit yang digantung. Nah, ketika itu ada apa namanya? semacam kirbah lah semacam wadah yang terbuat dari kulit yang di dalamnya ada air dan itu tergantung doa minha maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu dari darinya fa wudu maka Rasul memperbagusi wudunya memperbagusi wudunya tentunya dengan adab-adab dan sunnah-sunnahnya kemudian summa qama yusalli kemudian beliau bangkit untuk salat maka Abdullah bin Abbas mengatakan maka saya berdiri di sampingnya, di samping Rasulullah. Maka Rasul meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku, padahal Rasul sedang soh solat. Nah, nanti disebutkan alasannya ya. Jadi diusap Rasul kepala siapa? Abdullah bin Abbas. Atau di afon dipegang ya, di afon diletakkan di atas kepala Abdullah bin Abbas. Kemudian Kan kayak gini, diletakkan ke tangan beliau di atas kepala Abdullah bin Abbas. Kemudian Rasul memegang telinga kananku, lalu beliau menggerak-gerakannya. Nah, ya, gerak-gerakannya. Bahkan ada yang mengatakan belum baca di mana ya? Kalau enggak di Syarah Sahih Muslim, Abu Daud atau apa lupa, bahwa seorang muallimnya, seorang pengajar itu hendaklah sering-sering menggerakkan muridnya ini. <laughs> sebagaimana Rasul Rasulullah. Tapi Allah alam apakah ada? Ulum kurang tahu ya. Katanya biar uh, disebutkan di situ biar biar cerdas sebagaimana Rasulullah menggerakkan telinga dari siapa? Abdullah bin bin Abbas wallahu alam. Lalu Rasul salat dua rakaat kemudian dua rakaat lagi, kemudian dua rakaat lagi, kemudian dua rakaat lagi, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, maka Ma'an berkata, ini rawi dari uh, hadis ini Sitta marrat 6 kali. 6 kali 2 berapa? 12. Summa autar kemudian beliau berwitir, summa toja kemudian beliau ber, berbaring. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq. Di sini Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya beliau bermalam di samping atau di sisi Maimunah dan Maimunah adalah uh, bibi beliau. Ini menunjukkan apa? Hirsun minhu liyara binafsihi salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibadatihi billail. Ini kegigihan dari Abdullah bin Abbas. Ini kegigihan perjuangan dari Abdullah bin Abbas untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana salat Nabi dan ibadah Nabi di malam hari. Terkadang kalau dari cerita itu masih kurang puas <laughs> langsung melihat selagi giliran bermalam di mana? Di tempat acil beliau. Maka untuk dalam rangka kegigihan beliau, maka beliau langsung melihat dengan kepala mata sendi sendiri bagaimana salat Nabi dan ibadah Nabi di malam hari ini menunjukkan hirsan minhu, kegigihan siapa? Abdullah bin Abbas. Makanya kan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di antara uh, gelar Abdullah bin Abbas adalah habrul ummah Habrun bukan hibrun, hibrun tinta. Ini habrun, haknya fathah. Kalau hi tinta hibrun. Habru ummah maknanya alim, alimul ummah. Ulamanya umat ini, ulamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas. Salah satu perjuangan beliau untuk mencari ilmu bagaimana Nabi sholat malam Maka beliau langsung melihat sendiri dengan mata kepala sendiri Yaitu beliau nginap di rumah acil beliau Mai, Maimunah Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Fattaja'tu fi ardil wisadah." Maka aku berbaring di sisi lebar dari uh, bantal, ya. Nah, di sini kata Syekh mengatakan, beliau tidur bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas uh, bantalnya Nabi. Lalu beliau meletakkan kepalanya di sisi lebar dari uh, bantal tersebut. Ini menunjukkan apa? Wahwa fi ghayatil hirsi an yushahida qiyaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lail. Jadi bukan cuma menginap di rumah Nabi, beliau tidak menginap di sisi yang lain tetapi sebantal dengan Nabi. Langsung melihat langsung. Ini menunjukkan kata Syekh Abdul Razak sangat semangatnya, sangat gigihnya untuk melihat langsung bagaimana qiyamul lailnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Bukan di sisi yang lain, bukan di kamar yang lain, sebantal dengan Nabi. Ini kada betah lagi biar sebantal dengan Nabi, kemudian Nabi bangun, maka melihat bagaimana proses Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di malam di malam hari. Wajah fi ba'd riwayat annahu talaba min khalatihi Maimunah radhiyallahu anha an tuqidhahu idza qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yantabih lakinnahu tanabbaha bi nafsihi wa qama. Dan disebutkan di sebagian riwayat bahwa Abdullah bin Abbas ini sebenarnya meminta kepada bibi beliau agar dibangunkan jika seandainya beliau tidak bah, bangun dan Nabi bangun untuk yang mulai. Tetapi Masya Allah beliau bangun sendiri dan beliau melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di malam tersebut. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, Wattaja'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fituliha dan Rasul berbaring di sisi panjang dari bantal tersebut. Jadi perhatikan ai maksudnya kata Asy Abdul Razak bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan istrinya Maimunah ya. Enggak mungkin kan di kamar yang lain yang lain, maka satu ban satu bantal. Kalau bantalnya panjang ya. Kalau bantalnya panjang. Kalau mau satu orangnya satu orang. Yang penting satu kasur. Ya, bukan ini kamar ini kamar sebelahnya istri enggak tetapi apa satu satu kamar satu kasur kalau panjang bantalnya maka satu ban bantal. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan istrinya Maimunah mereka berdua berbaring di panjangnya uh, apa tadi bantal tersebut. Dan ini menunjukkan kata Syekh atas kesempurnaan tawadhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau mau satu bantal dengan yang masih kecil, masih muda yaitu Abdullah bin bin Abbas. Bertiga lagi. Bertiga Abdullah bin Abbas, Rasul kemudian e, bibi beliau. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kesempurnaan e, dari kegigihan Abdullah bin Abbas, afwan, wa kamali hirsihi wa nusihi. Dan ini menunjukkan ke, kesempurnaan bagaimana semangatnya Nabi dan bagaimana semangatnya Nabi untuk memberikan nasihat. Fa innahu lama alima min hadzal ghulam hirsahu syadid wa raghbatahu al-azimah fi ma'rifati hadihi sallallahu alaihi wasallam tarakahu yanamu ma'ahu fi irdil wisadah. Maka sesungguhnya tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui anak ini yaitu Abdullah bin Abbas semangat beliau yang sangat kuat dan keinginan beliau yang besar dalam mengetahui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasul membiarkannya tidur bersamanya. Nah, jadi karena Nabi tahu bagaimana kegigihan Abdullah bin Abbas, maka Rasul biarkan Abdullah bin Abbas tidur bersama Nabi dalam satu ban satu bantal ya. Jadi Rasulullah Wasallam pun memberikan kesempatan yang memberikan apa namanya memberikan perhatian kepada Abdullah bin Abbas dan menunjukkan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur bersama orang yang masih muda. Ketika itu Abdullah bin Abbas sangat sangat muda. Bersama Nabi tidur satu satu bantal. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, maka tidurlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai ketika pertengahan malam atau sebelum pertengahan malam dengan sedikit waktu atau setelah pertengahan malam dengan sedikit waktu. Ini kata Syekh menunjukkan bahwa dua Eh, Bima ana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa Abdullah bin Amr as-Sabiqain. Ini semakna dengan dua hadis sebelumnya, hadis Aisyah dan Abdullah bin Amr bin As itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di pertengahan malam. Di sini Abdullah bin Abbas juga mengatakan, lalu Rasul bangun, lalu maka Rasul memulai menyapu tidurnya dari wajahnya. Maksudnya beliau menyapu wajah beliau habis di tidur. Tujuannya apa? Liyun liyunasyiqa linnuhudi wal qiyam. Agar beliau semangat atau segar ketika bangkit dan qiyamul lain. Jadi memang apa namanya? Di antara kebiasaan Rasul adalah setelah bangun tidur maka Rasul mengusap wajah wajahnya. Agar apa? Agar menghilangkan rasa kantuk tadi. Kenapa? Li'annal insan idza harraka yadah ala wajhihi ba'dal qiyam minan naumi ahassa bi syai'in minan nasyat. Karena seseorang yang menggerakkan tangannya ke arah wajahnya setelah bangun dari tidur itu ketika digerakkan maka akan merasa ada sedikit apa namanya nasyat yaitu semangat atau segar ya. Jadi apa namanya? Ketika bangun tidur maka memang memang kita dianjurkan untuk mengusap wajah untuk menghilangkan rasa rasa kantuk. Kemudian beliau setelah mengusap wajah beliau tadi, kemudian Rasul membaca sepuluh terakhir dari surah Ali Imran. Kata Syekh, "Wahiyya ayatun jami'ah lima'anin 'azimah min dzikrillah ta'ala." Ayat sepuluh ayat tersebut itu adalah ayat yang mengumpulkan makna-makna yang agung dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menyebut Ayat tersebut menyebutkan tentang bagaimana kekuasaan Allah menciptakan siang dan malam. Siang untuk beraktivitas, malam untuk tidur. Maka sesuai dengan isi dari afwan. Jadi 10 ayat terakhir ini ini sesuai dengan posisi ketika orang tidur, kemudian dia bangun, kemudian dia membaca ayat tersebut, kemudian direnungkan maknanya di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan siang dan dan malam. Kemudian ayat tersebut juga berisi wattafakur fi makhluqatihi yaitu bagaimana kita merenungkan memikirkan bagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan dan juga termasuk wa husnu duaihi wa munajatihi dan di dalamnya juga ada bagaimana seseorang berdoa dengan baik dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah mendorong seseorang untuk beribadah dan tidaklah seseorang dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala berjanji atas yang demikian berupa paha, pahala. Jadi di dalamnya terdapat dorongan untuk beribadah. Di dalam ayat tersebut terdapat janji pahala. Di dalam ayat tersebut ter, terdapat ancaman perbuatan maksiat dan juga siksaan. Kenapa ayat itu disebut dibaca setelah kita bangun tidur agar kita semangat untuk beribadah setelah bangun ti tidur. Makanya ketika kita membaca sebuah doa sangat bagus untuk dipahami mak maknanya. Jadi ketika kita bangun tidur ya dari subuh misalnya kita bangun tidur, kita baca 10 ayat tadi. Ternyata isinya ada juga di dalamnya adalah mendorong kita untuk beribadah. Isinya janji pahala, isinya ancaman terhadap perbuatan maksiat berupa siksaan. Agar kenapa? Agar kita rajin dalam beribadah kepada Allah setelah bangun dari tidur. Kita berusaha untuk beribadah kepada Allah dan juga meninggalkan perbuatan ma maksiat. Kemudian setelah itu, ya, kita habiskan balai Kemudian beliau bangkit untuk menuju ke Shannin muallak, yaitu kirbah atau wadah air yang terbuat dari kulit yang digantung. Jadi eh, ketika air itu digantung ya dari di tempat yang terbuat dari kulit, maka di antara keutamaannya adalah air itu menjadi dingin. lebih dingin daripada air biasa. Karena dia digantung, kemudian tempatnya terbuat dari dari kulit. Ini adalah apa namanya? dingin dengan cara alami, bukan ditaruh di dalam kulkas. Dan ini termasuk air dingin seperti ini termasuk sebab untuk menjadi seseorang itu segar atau semangat ketika ber, beribadah terlebih dia bangun dari ti, tidur. Bukan es bukan ya. Jadi memang dia digantung kemudian dia menjadi dingin dari biasanya. Dan itu lebih bagus untuk diminum setelah dia bangun dari tidur. Kemudian perkataan Abdullah bin Abbas, lalu Rasul berwudu darinya, maka Rasul memperbaguskan wudunya, yaitu dengan sunnah-sunnahnya, adab-adabnya. Kemudian beliau bangkit untuk sholat, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, maka saya pun berdiri di sampingnya. Lalu Rasul meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku. Kemudian memegang telingaku yang kanan, lalu Rasul menggerak-gerakkannya ay tahrikan yasiron dengan menggerak gerakan yang sedikit bukan dijewer ini bukan ya dikulai-kulai bahasa Banjarnya Rasul masih salat sedang salat di eh, kulai-kulai sebelah sebelah kanan dalam sebagian riwayat dari Abdullah bin Abbas juga bahwa beliau mengatakan kenapa Rasulullah SAW melakukan demikian ya menggerak gerakan telinga Abdullah bin Abbas kata Abdullah bin Abbas dalam riwayat yang lain Innama sana'a dzalika liyunisani biyadihi fi zulmatil lail. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersikap demikian dalam rangka menghibur atau bersikap ramah dengan tangannya di kegelapan ma malam. Itu malam lagi gelap dan beliau masih lagi halus, masih kecil. Maka dalam rangka menghibur, menenangkan, maka Rasul bukan menjewer, mengulai-ngulai bahasa banjirnya mengulai oleng telinga beli agar beliau tenang karena lagi malam gelap dan beliau bukan orang yang dewasa Abdullah bin Abbas masih ke masih kecil. Ini diambil faidah bahwa sedikit gerakan dalam sholat tidak mempengaruhi sholat, tidak menyebabkan batal dan juga tidak menyebabkan berkurangnya paha, pahala. Apalagi ada maslahat dalam rangka apa? Menghibur anak yang masih ke kecil yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat sebanyak enam kali. Kemudian beliau salat wi, witir. Kemudian beliau berbaring lagi. Nah, berbaringnya ini masih berkaitan dengan eh, eh, hadis sebelumnya yaitu di as-sudusul akhir, bagian enam yang terakhir. Kalau kita tadi apa namanya kita katakan bahwa Isya setengah delapan, subuh setengah lima. Maka antara jam tiga sampai setengah lima beliau ber, berbaring setelah beliau salat witir. Tujuannya apa? Agar lebih bersemangat untuk melaksanakan salat su, subuh. Kemudian hatta ja'ahul muadzin sampai beliau didatangi oleh mu'ah muadzin. Nah, jadi Rasul apa? Bilal sebelum azan maka beliau mendatangi Nabi dulu Tujuannya apa? Agar siapa tahu Nabi ketiduran kemudian beliau bangun menuju untuk so, sholat. Maka di sini diambil faidah bahwa disebutkan oleh Imam An-Nawawi bolehnya seorang azan, seorang muadzin mendatangi imam agar dia keluar untuk so, sholat. Dan katok lawangnya, siapa tahu orangnya masih guring. <laughs> Bila seperti itu, ya. Apa namanya? Uh, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bersiap-siap untuk sholat. Siapa tahu ketika itu Nabi masih di tidur. Kata Imam Nawawi fihi jawazu ityanil muadzin ilal imam liyukhrija ilas sholah. Hadis ini menunjukkan bolehnya seorang muadzin mendatangi imam untuk keluar sholat. Siapa tahu orang tagurik, siapa tahu malam tadi ada apa begadang dan seterusnya maka di, dibangunkan atau ditelepon dulu bangun. <laughs> Itu boleh bagi muadzinnya agar dia si imam bersiap-siap untuk bangun bangun sholat. Maka Rasul bangun dan sholat dua rakaat yang ringan. Maksudnya dua rakaat apa? Nafilatul fajr, sholat sunnah qabliyah su, subuh yang dilakukan setelah azan. Dan sunnahnya adalah sholat faj, sunnah subuh itu dengan ri, ringan. Apa surahnya Pak? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Di sini disebutkan dan beliau membaca di dua rakaat yang ringan tadi Kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan kul huwallahu ahad di rakaat yang kedua. Perhatikan kata Syekh wa dzalika liyaftatiha amalan nahari bitauhidi binauaini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam salat sub qabliyah subuh rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Kenapa demikian? agar beliau membuka aktivitas siang dengan tauhid. Terkandung di dalam Al-Kafirun nilai-nilai tauhid, terkandung di dalam surah Al-Ikhlas nilai-nilai tauhid. Makanya kalau kita membaca doa kah, membaca surah kah, kita harus paham maknanya. Minimal terjemahnya pianta tahu. Agar apa? Agar kita bisa merenungi maknanya ketika kita sholat. Oh ternyata Rasul Al-Kafirun membaca di rakaat pertama Al-Ikhlas rakaat kedua itu ada hikmahnya agar kita membuka aktivitas di siang hari dengan tau tauhid dengan dua macamnya. Yang pertama al-amali fi suratil kafirun, tauhid amali di surah al-kafirun dan tauhid ilmi di surah al-ikhlas. Jadi para ulama itu Ketika mereka meneliti nas Al-Quran dan hadis, maka mereka menyimpulkan dengan berbagai macam-macam ah, pembagian-pembagian tauhid. Ada uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Itu yang masyur yang kita kenal. Di antara ulama juga ada yang membagi nama tauhidnya tauhid amali dan tauhid ilmi. Tauhid amali sesuai dengan namanya tauhid amal. Maksudnya apa? Kita beramal, beribadah hanya kepada Allah. Berarti tauhid apa masuknya? Kita beribadah hanya kepada Allah, tauhid ibadah. Tauhid apa maksudnya? Tauhid ulu uluhiyah. Tauhid amali maksudnya tauhid uluhiyah. Kita mentauhidkan Allah dalam amalan kita. Kita beribadah kepada Allah, berdoa, bertawakal, salat hanya kepada Allah. Berarti tauhid uluhiyah atau dinamakan dengan tauhid ibadah. Itu adanya di mana? Di surah Al-Kafirun. Kan surah Al-Kafirun itu asbabun nuzulnya adalah orang-orang kafir ingin bertertuhan menyembah Tuhan dengan nabi. Kami menyembah Tuhanmu satu tahun dan engkau menyembah Tuhan kami satu tahun. Maka Allah menurunkan surah Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud." Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, bukan wahai orang-orang non-muslim, wahai orang-orang kafir jelas. Posisi mereka itu jelas, wahai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian pun tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Di akhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agama agamaku. Itu terkandung di dalamnya tauhid uluhiyah kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dalam beribadah, tidak menyembah kepada ber, berhala. Itu terkandung di dalamnya surah Al-Kafirun. Kemudian tauhid yang kedua tauhid ilmi. Tauhid pengetahuan. Yaitu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan dan juga kita meyakini Allah memiliki nama-nama sifat yang mulia. Berarti tauhid apa di sini? tauhid rububiyah dan asma was sifat. Itu terkandung di mana? Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas menceritakan bagaimana Allah sifat Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Wahai Muhammad, katakanlah Allah itu Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta segala hajat. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada yang sebanding siapapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid asma wa sifat dan juga termasuk di dalamnya adalah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Syekh meneruskan wa kana yaftatihu amalal laili bihataini surataini aidan wa dzalika fi raqataini allataini yatanaffalu bihima ba'da salatil maghrib. Kan tadi di apa namanya qabliyah subuh Rasul membuka dengan al-kafirun dan al-ikhlas karena agar beliau membuka aktivitas pagi beliau dengan tauhid. Ternyata di malam hari pun juga demikian. Di malam hari, aktivitas malam hari beliau membuka aktivitas malam harinya dengan dua surah ini juga. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas yaitu beliau baca di dua rokaat setelah maghrib atau ba'diyah maghrib. Itu jadi di, kapan ketika Ipian ditanya kapan kita disunahkan membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Satu di qobliyah subuh, dua ba'diyah maghrib, tiga kalau pian haji atau umroh setelah tawaf. Salat sunnah tawaf. Jadi intinya adalah Rasul membuka aktivitas pagi dengan tauhid, begitu pula malam hari setelah ba'diyah eh Ketika apa salat sunnah badiah maghrib beliau membaca Al-Kafirun dan Ikhlas dan berarti beliau membuka aktivitas malam juga dengan tau tauhid. Maka siang dan malam beliau membukanya dengan kalimat tau tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup ya. Insyaallah kita oh iya. Dua Senin yang ke depan kita libur, baik. Belum kepada dulu kita libur. Dua Senin, dua Senin yang berikutnya karena ulun insyaallah umroh hari Kamis ini 12 hari.